بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعليك dan hendaknya kamu bihamli bertanggung jawab atau memerintahkan kulli man laka alaihi wilayah setiap orang yang dalam kekuasaan kamu yang dia patuh kepada kamu yang wajib nurut kepadamu min waladin daripada anakkah wa zaujatin istri wa mamlukin budak sahaya hamba sahaya mungkin pegawai juga karena harus patuh kepada juragan kamu perintahkan ala fi'lis salawat untuk mengerjakan solat-solat al-maktubah yang wajib jadi mereka tanggung jawab kamu untuk kamu perintahkan dia mengerjakan sholat bah, wajib. Karena yang jelas keluarga kita khususnya itu adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu tadi itu adalah pengembala dan semua harus bertanggung jawab atas domba-domba gembalanya. Kalau misalnya kamu saya tugaskan untuk mengembala 10 kambing, maka jangan ada satupun yang hilang. Itu tugasnya kamu menjaga dan merawat 10 kambing tadi itu. Kamu punya keluarga, punya anak, punya istri, kamu dikasih oleh Allah pekerjaan yang maju. Ada pegawai-pegawai yang bekerja kepada kamu. Itu ibarat gembala kamu. Kamu pengembalanya. Kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendidikan anak kamu, perbuatan anak kamu. Wa kullukum mas'ulun an ra'i an ra'iyatihi. Nah, karena itu Jangan sampai satupun ternyata ada yang menyalahi aturan Allah. Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman ku lindungi anfusakum diri kamu semuanya wa ahlikum dan juga keluarga kamu tanggung jawab kamu untuk melindungi dari apa? naro neraka lindungi kamu dan keluarga kamu semuanya dari neraka itu tanggung jawabnya kamu yang penting saya selamat biar anak saya di neraka nggak bisa anak kamu nuntut kamu itu tanggung jawab kamu istriku kamu nuntut kamu kalau kamu biarkan itu tanggungnya tanggung jawabnya kamu jadi kamu harus sebagai kepala rumah tangga sebagai suami atau ayah memerintahkan keluarga kamu semuanya patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi nggak bisa, yang penting saya kan tidak. Itu haknya anak-anak kita, haknya istri kita. Bukan begitu, hak-hak itu. Itu semuanya hak dilindungi tetapi tidak boleh melanggar hak Allah. Jadi tidak ada berzina hak manusia minum khomer hak manusia mencuri hak manusia jadi preman hak manusia jadi orang yang nggak karuan hak manusia itu hak, hak apa karena itu jangan percaya dengan hak asasi yang dilontarkan oleh beberapa orang jadi kita ini mau dibentuk hak itu mengedahulukan hak itu lebih daripada hak agama ini program untuk rebralisasi Indonesia. Jadi kita ini sudah mau dijauhkan daripada Pancasila. Karena itu hak hak hak hak yang dicontoh di kiblat Amerika. Tuh Amerika, bagaimana melindungi hak asasi? Sana pemerintahannya itu adalah liberal. Karena itu zina hak lebih didahulukan Bukan agama yang lebih didahulukan. Mau berbuat apapun itu haknya mereka, bukan agama yang didahulukan. nggak punya Pancasila. Tapi kalau kita orang Indonesia itu punya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hak itu semuanya dilindungi asal tetap menjadi Pancasilais, orang yang berdasarkan Pancasila yaitu berketuhanan. Inti boleh berhak hidup ada di Indonesia. Kamu boleh boleh kamu bekerja di Indonesia, kamu boleh bergaul di Indonesia, tapi tetap dalam norma ketuhanan yang Maha eh? Esa. Kalau ada pelanggaran dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka haknya kamu harus ditinggalkan dan patuh kepada ketuhanan yang Maha eh? Esa. Begitu kan seharusnya. Ini enggak nggak peduli Tuhan yang melarang yang penting haknya manusia sehingga perzinaan bebas minuman homer bebas bebas semuanya jadinya kita mau diliberalkan jadi Pancasilanya mau ditinggalkan begitu ini program karena itu orang Indonesia harus paham harus tetap sebagaimana pendahulu-pendahulunya yaitu mengedepankan ketuhanan yang maha eh esa begitu. Nah, kita di dalam mendidik anak jangan dikatakan haknya anak meninggalkan sholat. Lah ini kan bahaya ini kalau begitu. Kita haknya anak tidak percaya dengan Allah, haknya anak beragama lain begitu. Ya nggak bisa. Karena itu kita harus paham tugas kita bagaimana terhadap Tuhan karena kita hidup ada di negara yang berketuhanan yang Maha Esa maka itu harus lebih dilindungi daripada yang lainnya jadi supaya kita paham ya bahwa kita ini dibongoli dari dulu itu hak asasi, hak asasi, hak asasi. Jadi digoblok-goblok kamu itu supaya kamu tidak menjadi orang Indonesia tapi menjadi orang Amerika hilang dah nanti Pancasilanya eh, hilang nanti Undang-Undang Dasar 45-nya nantinya taib apalagi sekarang nanti kalau kita marah kepada anak karena nggak sholat maka dinyatakan menganiaya hati-hati itu perlu memang untuk meneliti tapi pendidikan dan menganiaya harus dibedakan pendidikan dan menganiaya harus dibedakan harus dibedakan. Karena itu di sini menyatakan wajib bagi yang mempunyai wewenang baik itu di rumah tangga seperti ayah, baik itu juragan seperti di pabrik, direktur seperti di pabrik, wajib untuk memerintahkan bawahannya sholat wajib. Fa'inin tana'a ahadun kalau menolak seorang minha ulah daripada mereka orang-orang yang wajib patuh tadi itu min fi'liha dari mengerjakan sholat wajib fa'alaika biwa'dih maka wajibnya kamu untuk menasihati wa tahwifih dan menakut-nakuti saya pecat lo kamu kamu jadi orang Islam yang benar nanti saya pecat kamu anaknya apa sudah ya saya pukul kamu nanti paham nih ya ah fa in maka jika terus begitu, jika dia menolak, tetap meninggalkan au asarra ala tarki atau selalu meninggalkan, nggak sama sekali atau selalu meninggalkan, fa'alaika bidharbih maka kamu harus memukul. Wa ta'nifi dan bersikap keras kepada dia. Ya bukan dibanting, dibelai, bukan dipukul keras tapi sifatnya mendidik, mendidik karena itu jangan nanti kalau memukul anak dikatakan menganiaya anak yang penting pukulan tadi itu bukan pendidikan kecuali kalau digasak petil kepalanya itu menganiaya cocok kita dipukul dengan batu kepalanya dicongkel matanya misalnya itu baru tapi kalau dipukul kakinya itu pendidikan nggak ada masalah kalau diconyok rokok ah itu penganiayaan jadi kita harus bisa mana mendidik mana tidak jewer masuk penjara model nggak ini hati karena itu jangan mau terpengaruh yang model begitu kita ini harus paham bahwa ada pendidikan sifatnya ada penganiayaan, itu harus dibedakan. Hah? Itu harus dibedakan. Fa'inim tana'a, maka jika tetap menolak, walam dan zajir, dan dia tidak jerah, tetap meninggalkan sholat, padahal udah dikasar, udah dipukul. Nah, walam dan zajir anditarki, tidak jerah daripada meninggalkan sholat, fa'alaika bimukata'atihi, putus hubungan. Walaupun anak, walaupun istri, wan mudabarati ya, mah putus kenapa fa inna tarika shalah syaiton? karena orang meninggalkan salat itu setan udah tidak layak lagi disebut manusia ba'id min rahmatillah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala Enggak, jangan sampai ada di rumah kamu. Nanti akhirnya ketika turun balak datang ke rumah kamu nanti balak itu. Kamu kena sekali. Kasihan yang sholat nantinya. Setan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kompromi dengan orang yang nggak sholat. Istri nggak sholat, cerai. Ya, nggak langsung kita nasihati, jangan mbak, jangan dek, sholat itu wajib, nggak bener. Tetap aja, ya udah kembalikan sama orang tuanya. Suami nggak sholat, mas, saya wajib patuh sama kamu. Tapi kalau kamu nggak sholat, saya dosa. Biarkan sholat mas. Pancet, kelas. Minta cerai. Jangan kamu kompromi dengan orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat jauh dari rahmat Allah dan itu adalah setan. Jadi uh, di sini kita harus tegas dalam masalah ini. Hah? Harus tegas daripada nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala muta'arridun li ghadabi wa la'nati orang yang meninggalkan salat itu berarti telah mendaftarkan dirinya li ghadabi untuk mendapatkan murka Allah wa la'nati dan laknatnya Allah sehingga datang satu riwayat ma taraka ahadun faridatan illa kutibasmuhu ala babin nar hadala min dukhulin nar tidak ada seorang pun meninggalkan satu kewajiban sholat kecuali namanya udah dicatat ada di pintu neraka. Ini harus merasakan adab neraka. Nah, jangan main-main. Ini urusannya adalah urusan antara surga dan neraka, selamat dan celaka. Tuhramu tahrumu mualatuh watajibu ada muadatuh. Haram kita mau berbaik-baikan dengan orang yang meninggalkan sholat wajib memutus hubungan dengan orang yang meninggalkan so sholat duit diambil satu juta mendelik mata nih marah nggak mau berhubungan tapi kalau nggak sholat tertawa jangan urusannya lain ini hmm? ini semuanya wajib ala kulli muslim baik semua orang muslim sebetulnya semua orang muslim wajib, nggak boleh kompromi. Baikot orang yang nggak sholat. Ini orang nggak sholat, jualan misalnya. Dia jualan, dia nggak sholat, nggak usah beli makannya dia. Cari jualnya orang yang yang sholat. Tapi enakan yang situ. Enak tapi kamu dosa. Itu aja. nggak enak, pokoknya warak. Gitu loh. artinya perbuatan yang demikian ini harus serius. Ah, di sini tentunya sikap yang terakhir itu setelah diawali dengan sikap-sikap tahapan yang sebelumnya. Kalau nggak bisa, harapan dia jadi orang yang mengerjakan sholat, putus hubungan. Biar berkah hidup ini, biar selamat kita. Nah. Wa kaifala? Bagaimana tidak? Dengarkan Rasulullah bersabda, waqad qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as shalah perbedaan kita dengan mereka orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir itu adalah salat faman tarakaha faqad asyrak karena itu barang siapa yang meninggalkan salat benar-benar telah melakukan kesyirikan artinya dalam riwayat faqad kafar benar-benar telah melakukan kekufuran ini gambarannya apa bedanya kita dengan Nasoro, dengan Yahudi, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan yang lainnya. Apa bedanya? Kalau puasa, agama Hindu ada puasa, malah puasanya lebih dahsyat dari kita. Satu hari, satu malam puasa, puasa kerja. Sehingga tuku-tukunya harus pasah tutup. Puasa daripada kesibukan, puasa. Kendaraannya harus puasa, nggak boleh bunyi. Mesinnya harus puasa. Airportnya puasa. Terminalnya puasa. Lampu puasa. Semuanya puasa. Kalau di hari raya nyepi kan begitu. Apa bedanya kita dengan eh, orang-orang uh, misalnya atau Yahudi atau yang lainnya? Duit, mengatakan duit. Kalah kita. Sumbangan-sumbangan mereka lebih banyak kalau mengeluarkan mungkin. Apa karena ibadah-ibadah yang lainnya juga tidak bedanya sholat. Mereka nggak punya sholat lima waktu. Agama selain Islam nggak punya sholat lima waktu. Karena itu yang tidak sholat itu berarti telah melakukan kekufuran. Sebagian ulama menyatakan fagot kafar itu jahidan karena mengingkari kewajibannya. Ninggalkan sholat, nyatakan sholat nggak wajib, kafir udah jelas. Tapi sebagian ulama yang lainnya, bahkan sebagian sahabat mengatakan, walaupun males, ninggalkan sholat itu murtad hukumnya. Jangan main-main ini, ini urusannya urusan besar, ninggalkan sholat ini. Hah? Nanti saya akan bacakan satu hadis yang hadis tadi itu perlu kita renungkan. Riwayat hadis ini perlu betul-betul kita renungkan. gara, sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La dina liman la salatalah." Enggak ada agama bagi orang yang enggak salat. Innama mathalus salati minad din kamathalir ra'si minal jasad. Hanya saja perumpamaan salat di antara ajaran agama seperti kepala di antara anggota jasad yang lain. Artinya kalau nggak sholat, sekalipun kamu banyak haji, haji kan ajaran agama, puasa kan ajaran agama, hadir hol kan juga aja baik acaranya, maulid juga baik, tapi nggak sholat. La dina liman la sholatalah, nggak dianggap ajaran agama itu ada kalau nggak sholat. Ziarah wali songo nggak sholat. Maulutan nggak sholat. La dina liman la sholatalah. Kenapa? Sholat ini hubungannya dengan agama seperti kepala dengan anggota jasad. Orang nggak ada tangan, masih bisa hidup. Orang nggak ada kaki, masih bisa hidup. Orang nggak ada kepala. Gondoruwo itu. Ada yang hidup orang nggak haji bisa Islam ya masih kenapa lowong dia nggak mampu haji kan wajibnya bagi yang mampu walidai alinasi hajjul baiti man ilaihi sabila orang nggak puasa bisa Islam ya kenapa lowong dia sakit atau dia musafir kalau dia sakit atau musafir nggak wajib kan puasa Hah? Orang nggak zakat, Zakat bagi yang kaya. Lah kalau melarat menerima zakat. Orang Islam nggak sholat, nggak bisa. Kenapa? Wajib sakit, sehat, kaya, melarat, pejabat, rakyat wajib sholat semuanya. Nggak ada kompromi itu. Kalau zakat wajibnya bagi yang punya duit, bagi yang punya harta. Kalau haji bagi yang mampu, kalau puasa bagi yang mamp, yang kuat. Tapi kalau sholat nggak ada bagi-bagian. Bagi yang hidup semenjak itu punya akal wajib sholat. Kalau udah nggak bisa sama sekali ya disolati, dikubur. Karena itu jangan buat main-main ini sholat. Ah, saya bacakan satu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala salati akramahullah bi khamsi khisal." Siapa orang yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah memuliakan dia dengan lima perkara. Yarfa'anhu dhigal aish. Allah akan mengangkat dia kesempitan hidup. Insya Allah cukup rezekinya tentrem keluarganya, bagus diterima oleh masyarakat sekitarnya. Wa yu'tihi kitabahu wa wa'adzabal qabr. Allah akan mengangkat dia daripada adab kubur. Aman, kuburannya insyaallah jadi kebunan surga. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Nanti di masyar dia akan menerima kitab laporannya dengan tangan kanannya tanda dia orang yang salah, selamat kemudian wa yamurru ala sirat kal barq wa yadkhulul jannah bighairi hisab dan dia akan masuk dan dia akan melalui jembatan sirat seperti secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab enak kan ini bagi yang mengerjakan so di dunia dia selamat, dikubur selamat, di mahsyar dia selamat di atas jembatan sirat selamat masuk surganya gampang enak wa man tahawana bisalah siapa orang yang mengeringankan salat ngenteng-ngentengkan salat dianggap biasa meninggalkan salat adaballahu bi khamsa asyara ugubah maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 macam siksaan Sittin fid dunia enam macam siksaan di dunia. Watalatin endal indal tiga macam siksaan ketika mati. Watalatin enda dukuli fil tiga siksaan ketika masuk kuburan. Watalatin enda inda liqa'i tiga siksaan ketika bertemu tu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Diperinci sekarang. Faamal lawati fit dunia. adapun enam siksaan yang ada di dunia. Fal'ula Zaul barakah min umri. Akan dicabut berkah daripada umurnya. Gimana berkah dari umurnya? Ruwet terus. Nggak terasa umurnya. Tuwek tuas. Urusan terus. Nggak berkah umurnya. Ternyata matanya dari dulu jarang baca Quran. Ternyata mulutnya dari dulu jarang berzikir kepada Allah. Nggak berkah. Punya anak semuanya berandal nggak berkah dalam umurnya wathaniyah yang kedua tumhasi masalihin akan dihapus oleh Allah tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya min wajhi Wathalita yang ketiga kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah alaih semua amalnya tidak dikasih pahala oleh Allah amalnya dia haji umrohnya kalau nggak sholat nggak dapat pahala haji bro sedekahnya puasanya haulnya maulidnya nanti nggak akan dapat pahala karena nggak sholat dia nah itu yang benar jangan gara-gara acara-acara begitu akhirnya nggak sholat inti warabi'ah yang keempat la yurfa lahu du'a ilas sama doanya nggak diangkat ke langit artinya nggak diterima oleh Allah doa-doanya nggak diterima oleh Allah Wal khamisah laisa lahu haddun fi du'ai salihin. Yang kelima, dia tidak punya bagian doa orang soleh. Setiap saatnya kan ada doa. Assalamualaikum ala ibadillahis Salihin. Nanti ada doa Allah maghfir lil mu'minin wal minat, Allah mahfadil Islam wal muslimin. Ini tidak dianggap orang orang-orang soleh ini. nggak dapat bagian dia. Semua dapat ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah. Semua dapat rahmat, dia nggak dapat rahmat. Kenapa? Nggak termasuk golongan itu. Wasadisa yang keenam, takhruju ruhuhu bighairi iman, keluar rohnya artinya mati tanpa bawa iman, suul khatimah. Ini di dunia ini. Wa ammal lati tusibu 'indal maut, adapun siksa yang datang kepada orang meninggalkan salat ketika mati dalam keadaan sakarat. Falula an yamuta dalilan matinya mati hina Tahu mati hina? Mati hina mungkin tertuduh atau mungkin lagi melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin matinya tadi itu ada di tempat pelacuran. Mungkin matinya karena overdosis. Matinya hina. Alhamdulillah. Wathania an yamuta jai'an matinya dalam keadaan kelaparan. Mungkin dia tidak ada makanan sama sekali atau nggak dikasih makan beberapa hari sulit. Wasani ayamuta atsyanan matinya dalam keadaan kehausan sampai dikatakan di sini walau sugiya biharat dunia maruya seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mati untuk menghilangkan rasa hausnya itu dia dicekoki air di satu laut tetap dia tadi itu tidak akan merasa seger. Tetap kehausan. Kenapa? Itu kehausan bukan karena air, itu lapar bukan karena makanan tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi haus dan lapar azab, bukan haus dan lapar karena enggak nggak makan atau enggak minum. Wa amal lati tusubihu tusibu fil qabr. Adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan salat kalau di dalam kubur, fal ula yudayyullahu alaihi al-qabr hatta takhtalifa adla'u. Allah akan menyempitkan kuburannya, dihimpit di kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya berseberangan. Yang kanan masuk kiri, yang kiri masuk kanan. Mepet betul. Wathaniya yugadu alaihi fi qabrihi yatagallabu 'alal jamar lailan wa naharan. Akan dihidupkan api di bumi dipanggang siang dan malam di atas api. والثالثة يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع العقرأ يضربه على على تضييع الصلوات ويستغرق تعذيبه بمقدار أوقات الصلوات Allah menyediakan satu ular yang sangat besar yang disebut Tu'ban al-Agra. Dia akan menyiksa di kuburnya kepada orang meninggalkan sholat menurut waktu sholat yang ia tinggalkan. Hah? Wa amman lati tusibu 'inda liqa'i rabbih adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat ketika ketemu dengan Tuhannya nanti di masyar Idan syaqqatis sama' ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha sab'una fa yu'alliquhu fi 'unuqi thumma yadkhiluha fi fami wa yukhrijuha min dubri wa winadi hadha jazaa'u man yudayyi'u Allah Nanti di hari kiamat langit itu akan terbuka. Dan malaikat akan turun membawa rantai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat yang panjangnya 370 70 hasta. Dibelenggukan ada di lehernya, dibelenggukan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditarik, dikeluarkan dari duburnya. Tapi nggak ada mati ada di sana. Orang itu menjerit-jerit sambil diumumkan, "Nilah balasan orang yang meninggalkan sholat kata malaikat. Berkata Ibnu Abbas, "Lau anna halaqatan minas silsilah waga'at al-ard lah ahragadha." Kalau seandainya satu bu, satu biji daripada gelangnya rantai tadi itu jatuh di bumi, maka seluruh bumi akan terbakar. Yang kedua, La yang durullah ilaih, Allah nggak akan melihat dia. Artinya nggak tidak, tidak dapat perhatian Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Wasalithah, yang ketiga, la yuzakihi walahu adabun alim. Allah tidak mengampuni dia dan Allah menyiksa dengan siksa yang penuh, siksa yang sangat menyakitkan. Karena itu, jangan main-main untuk urusan ini. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang selamat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan dibiarkan anak kita nggak sholat. Anak kita nggak kerja marah kita. Anak kita nggak sholat dibiarkan.